Dan ini merupakan kebaikan yang amat besar dari Allah Azza wa Jalla. Terlebih di zaman ini di mana Allah sebutkan dan ingatkan kita dalam Al-Qur'anul Karim di surat Al-Baqarah 269 yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira Allah berfirman dalam ayat ini dialah Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan hikmah atau ilmu kepada orang yang Allah kehendaki dan barang siapa yang Allah beri dia ilmu al-hikmah Al-Qur'an ilmu faqad utiya khairan katsira sungguh ialah orang yang mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah taala nah ya bila barakallahu fikum kita sadar kita hidup di zaman modern ini fenomena yang terjadi sudah kita rasakan bersama kemerosotan moral Kemunduran dari sisi agama generasi kita begitu drastis. Dan sudah diberitakan jauh-jauh sebelumnya di zaman hidup Nabi SAW. 14 abad yang lalu. Beliau telah menghabarkan dalam hadis Anas Ibn Malik radhiyallahu an la ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Beliau ingatkan kita tidaklah datang zaman atau masa melainkan yang sesudahnya itu lebih buruk dari sebelumnya. Kita sudah lalui generasi milenium yang lalu ya, istilah generasi milenium. Kita lewati lagi generasi apa lagi? Ini salah generasi Z sekarang ini ya, Gen Z ya. Hadirin, apapun yang terjadi, generasi apapun yang ada, yang perlu kita waspadai. Jangan sampai anak-anak kita menjadi korban zaman. Mestinya anak-anak kita ini menjadi pelita zaman, penerang bagi umat yang membawa kebenaran dan panji-panji kebenaran di tangan mereka. Karena sungguh kemenangan kemuliaan itu bukan mereka yang ikuti zaman. Nanti kalau nggak ikut zaman, ketinggalan zaman. Hadirin. Mungkin ini bukan hadis memang. Ketika kita dulu. Orang tua katakan zaman-zaman edan. Nah itu. Berarti manusia ini pada edan. Edan itu apa? Nggak pada eling. Kalau mau melihat sepintas. Ya ini yang terjadi pada zaman ini di mana banyak anak muda terlalaikan dengan keadaan zaman yang mereka hadapi, teknologi canggih yang mereka dapati. Betapa sulitnya dulu kita komunikasi. Sekarang begitu cepat. Bahkan kita bisa berhubungan komunikasi dengan orang di seberang lautan, orang di belahan dunia lain. Dengan bertatap muka dan lihat wajah. Video call. Ya. Yeah Masya Allah. Dan ini sudah diberitakan Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Yataqarabu zaman wa yankulul amal." Beliau sudah kabarkan kepada kita, zaman ini akan semakin berdekatan. Dan akan berkurang amalan. Sementara merajalela kejahilan dan menyebar perbuatan zina. Minuman khamar pun menjadi biasa. Menyebar narkoba begitu cepatnya. Dan belum menggambarkan Yak Surul haraj. Banyak terjadi al-haraj. Apa itu al-haraj? Kata beliau al-qatlu. Al-qatlu. Pembantaian-pembantaian. Ini 1400 tahun lalu belum beritakan kepada kita. Dan kita dapati sekarang ini perjalanan dulu sekian hari lamanya sekarang cukup dengan sekejap terbang sampai. Komunikasi dulu kita dengan surat dikirim sekian lamanya berbulan baru sampai. Sekarang begitu tinggi tek sudah langsung dibaca. Ya. Dulu orang tua-tua ingin ilmu tembus pandang harus berguru pakai puasa 40 hari 40 malam. Misalnya pakai ilmu laduni kah ilmu apa itu. Ya, ilmu setan. Sekarang kita nggak pakai ilmu-ilmu begitu-begitu. Tinggal beli Android, apakah Samsung atau ke yang lainnya. Tinggal cek video call sudah langsung. Saudara di Jakarta, kita di Pekalongan, di Pemalang, langsung bisa bicara. Bahkan dengan yang di Maluku, Ambon, yang di luar negeri, bahkan di Saudi orang umroh, kita bisa video. Masya Allah hadiri. Ini memang kebaikan yang kita rasakan dan tidak mengapa terjadi ini tapi yang kita waspadai, jangan sampai anak-anak kita terbawa. Coba lihat. Yang namanya kerusakan di zaman ini tidak ada rubahnya kerusakan di zaman dulu para ambia. Dan yang kita ambil pelajaran dari kisah para ambia bagaimana Allah menjaga mereka generasi para ambia yang tidak terbawa, tidak terkontaminasi dengan keadaan zaman di mana mereka tumbuh. Itu yang perlu kita ambil teladan. Bagaimana Allah menjaga mereka. Dan bagaimana mereka menjaga keturunan mereka. Nah, ilfila barakallahu fikum. Makanya dalam kesempatan yang mulia ini kita ingin coba bagaimana membentengi generasi dari bahaya modernisasi. Yang tentunya anak generasi muda kita inilah yang kita utamakan. Dan sungguh kita tidak tutup mata. Mereka adalah sasaran empuk penghancuran moral dari golongan orang-orang kafir. Baik yang terang-terangan kafir atau dengan label Islam liberal. Dan yang semisal. Inginnya menjauhkan generasi muda kita dari agama. Apa yang terjadi? Andaikan generasi muda kita jauh dari nilai-nilai agama, Allah sudah ingatkan kita dalam surat Maryam ayat 59. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا Allah sampaikan di ayat ini lalu datang generasi pengganti sesudah mereka. Di mana generasi pengganti ini yang muncul fenomena yang terjadi pada generasi ini adha'us sholat. Mereka menyia sholat. Wataba'us syahwat. Mereka memperturutkan syahwat. Nah ini kalau tampak yang ini yang ada pada generasi muda. Fasaufa yalqawna Itu tanda kehancuran hampir menimpa mereka. Ya hadirin di ambang kehancuran generasi kita. Kalau kita orang tua tidak peduli segera sigap ambil pencegahan bagaimana membentengi anak-anak kita kembali ke masjid, belajar, ngaji, kembali sholat. Subhanallah hadirin yang dimuliakan Allah. Padahal upaya pemerintah kita, alhamdulillah, biar sekolah SMP, SMA, negeri sekalipun ada masjid di sekolah. Betul? Supaya anak-anaknya itu ingat sholat. Tapi tetap yang sholat ya itu-itu sedikit anak. Yang lainnya main. Betul? Apalagi sekarang anak-anak kita, Masya Allah, Bapak, pulsa habis, minta pulsa Bapak, bensin habis, motor habis bensin, minta Bapak lagi. Hadirin, nyaris mereka itu tidak lagi pegang Al-Quran. Yang dipegang Android, yang dipegang adalah HP-nya, yang dimainkan bukannya ya hal-hal yang bermanfaat, tapi game, game dan temannya. Akhirnya apa yang terjadi hadirin? Syahwat yang mereka perturutkan. Dan ingat, yang Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 120. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Tidak akan pernah ridho kepada kalian mereka Yahudi maupun Nasara hingga kalian ikuti agama mereka. Ini peringatan dari Allah bahwa mereka akan terus berupaya memalingkan generasi kita untuk tidak lagi kokoh di atas agamanya. Kalaupun mungkin tidak berubah menjadi agamanya Yahudi atau Nasrani, tapi perilaku, akhlak, dan cara mereka itu masuk pada generasi kita. Dijauhkan. Dan ini terjadi. Karena Rasulullah SAW menyebutkan, latattabi'anna sunnana man kana qablakum sibran sibrin dira'an bidira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin latabi'tumu Beliau ingatkan kita ini sudah 14 abad yang lalu. Kepada para sahabat beliau mengingatkan, benar-benar kalian akan mengikuti cara model orang-orang sebelum kalian satu jengkal demi satu jengkal, satu hasta demi satu hasta, sampai pun kalau mereka masuk lubang biawak padang pasir dok, biawak padang pasir khusus, ya beda dengan biawak kita. Karena biawak kita itu biasa semak-semak, kalau biawak padang pasir dalam gurun. Ya, itu sulit lubangnya karena berkelok dan jauh panjang. Sampai hal-hal yang sulit pun kalian ikuti mereka, model mereka. Ketika para sahabat bertanya, ya, ahumul Yahud wan Nasara. Apakah yang dimaksudkan mereka ini Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Beliau jawab, "Famil kaum siapa lagi orangnya?" Ya fila barakallahu fikum, ini yang dikhawatirkan. Kalau anak-anak kita tidak kita bentengi dengan ilmu agama akan terbawa kepada mereka. Sehingga Allah ingatkan dalam surat An-Nisa 11. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا Hendaknya takutlah kalian, khawatirlah kalian, jangan sampai kalian tinggalkan generasi sesudah kalian itu di'afa, durriyatan di'afa, generasi keturunan yang lemah. Jangan sampai. Mestinya kalian khawatirkan itu. Jangan sampai anak-anakmu nggak ngerti agama. Nggak tahu perintah Allah. Nggak tahu larangan Allah. Larangan diterjang. Perintah pun ditinggal. Jangan sampai. Ya. Khawfu alaihim. Kalian khawatirkan kesejahteraan mereka. Masa depan mereka. Sehingga Allah kasih solusi. Faliyatakullah waliyakulu kaulan sajidah. Kalian bertakwalah kepada Allah ucapkan oleh kalian ucapan yang baik, yang benar. Dan ya fila barakallahu fikum, Allah sampaikan wasiat di surat An-Nisa. Yusikumullah fi auladikum. Tadi ayat 9 ya, ini ayat 11. Allah sampaikan kepada kita, nanti dicek ayatnya. Yusikumullah fi auladikum. Allah wasiat kepada kalian akan anak-anak kalian. Berbuat kalian kepada mereka. Didiklah mereka. Ajarkan ilmu agama pada mereka. Al-wasiat kepada kita orang tua. Karena apa ya fila barakallahu fikum. Mereka itu generasi penerus kita. Dan bangsa kita ini tergantung generasi mereka nanti. Apakah kita akan hancur atau kita akan maju? Itu tergantung generasinya. Dan Allah inginkan kita untuk punya kepedulian mendidik mereka. Dan sungguh afila barakallahu fikum. Para ambia begitu besar perhatiannya terhadap anak-anak mereka dan generasi mereka. Contoh, dalam Al-Quran Allah sebutkan kepada kita Nabi Ibrahim kisahnya. Dan kita tahu beliau adalah Abul Ambiya. Bapak dari bapak para nabi. Kisahnya menjadi teladan untuk kita. Di mana Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Qad kana lakum fi Ibrahim uswatun hasanah." Uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh ada teladan yang baik pada untuk kalian pada Ibrahim dan orang yang bersamanya. Dari sisi apa kita meneladani Ibrahim? Pertama, dari sisi masa mudanya dia. Bagaimana Allah menjaga Nabi Ibrahim. Diberinya kecerdasan, diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala, diberi keberanian, kesabaran yang luar biasa. Sehingga Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah di ayat 130. In qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin. Ingat ketika Allah berkata kepada Ibrahim, berserah dirilah engkau. Nabi Rabbul menyatakan, aku berserah diri kepada Allah Rabbul Alamin. Dan ini pernyataannya dibuktikan dengan sikapnya. Sendiri dia di masanya dan tegar ia menyatakan keislamannya di hadapan raja yang kejam dan paling kejam di zamannya. Namrud. Ya. Nabi Ibrahim tegar. Pemuda. Gagah berani. Dan inilah sebenarnya yang diharapkan dari generasi kita. Penanaman dari orang tua, akidah yang benar, yang lurus pada anak-anaknya, sehingga akan menimbulkan keberanian pada anak, ya hanya takut kepada Allah. Dan ya fila barakallahu fikum bicara masalah pemuda. Sebelum kita lanjut kisah Ibrahim, kita pahami dulu masa muda itu dari kapan mulai dihitung anak itu muda? Dari mulai dia balik. Ya. Mulai dia balik sudah masuk masa muda. Sampai pada usia 40-an tahun. Ini usia kita, manusia. Dan sungguh masa muda ini masa yang paling panjang dalam usia kita manusia. Lihat firman Allah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa Allah katakan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian manusia awalnya lemah, bayi baru lahir. Lemah, Jangankan lari berdiri pun nggak bisa. Miring pun nggak bisa. Tengkurap nggak bisa. Di mana ditaruh begitu ya begitu dia nggak bisa apa-apa. Itu lemah bayi ketika lahir. Kita manusia mengalami semua. Sampai tumbuh kembang bersama asuhan orang tua yang mengasuh kita, menyayangi kita, yang memberi makan kita, minum terus, terus sampai tambah hari, tambah kuat, tambah hari, tambah kuat, Ya. Yang kemudian Allah katakan summa ja'ala min ba'di dha'fin kuwata kemudian Allah jadikan setelah kalian melalui masa-masa lemah ini kuat. Kuat. Ya. Dan ilfila barakallahu fikum masa anak-anak berakhir pada usia 10 tahun masuk balik. Dan puncaknya balik itu mulai dari ya setelah 15 tahun ini sudah sempurna baliknya sudah terkena beban hukum. Sampai pada usia menjelang usia tua, yaitu usia 40-an tahun. Syebah. Syebahnya sudah mulai uban dan keluar. Dan subhanallah ya fila barakallahu fikum. Kita semua juga mengetahui dalam usia kita masih bayi. Allah ingatkan, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah di surat An-Nahl 87 ini Allah Azza wa Jalla sampaikan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kalian manusia dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian gak ngerti apa-apa. Lemah, gak ngerti apa-apa, tidak ada ilmu pada kita, tidak bawa harta pula. Ya. Faja'alakumus sam'a wal absar wal afidah Allah ciptakan pada kalian ada pendengaran, penglihatan dan hati la'allakum tashkurun supaya kalian bersyukur kepada Allah. Yaitu gunakan pendengaran, penglihatan untuk kita belajar mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal agama ini, mengenal Nabi SAW. Supaya kita bisa ibadah kepada Allah dengan benar, sesuai dengan ajaran Islam. Bisa meneladani Rasul SAW. Itu namanya kita syukur. Allah sudah beri kita sarana pendengaran, penglihatan. Dan perhatikan yang barakallahu fikum, Allah sebutkan masa yang panjang pada ayat ini masa muda. Awalnya bayi lemah, terus kita kuat dan akan kembali kita lemah, tak berdaya setelah masa tua, pikun. Kembali lemah, tak lagi sekuat dulu waktu muda. Nah, mata sudah jadi empat, kaki jadi tiga. Karena kalau dua goyang harus pakai tongkat, ya supaya ada penyangganya nah, itu. Ya, masing-masing kita beda-beda. Ada yang 60 tahun masih gagah, masih muda. Masya Allah. Dan kebanyakan umur-umur umat ini, seperti disampaikan Nabi SAW, kebanyakannya itu 60 tahun hingga 70 tahun itu maksimal. Umumnya, rata-ratanya. Kalau ada yang di atas 70 tahun itu bonusnya sudah banyak. Taib barakallahu fikum. Dan kita lihat Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai ya ketika masa muda kita kita habiskan dalam ketaatan kepada Allah. Karena memang sempurnanya ibadah di masa muda. Begitupun ilmu didapat di masa muda sehingga kata Ibn Abbas Tadil anhumah, ma ba'asallahu nabiyyan illa wa huwa syabun. Tidaklah Allah utus seorang nabi melainkan usianya masih muda. Semua nabi-nabi Allah diutus itu di usia masih muda. Karena usia muda ini usia yang paling sempurna. Sisi fisiknya kuat, kekuatan fisiknya, kekuatan ilmu akalnya. Ya, di situ. Jadi belum lupa-lupa. Nah sekarang aja di zaman kita ini anak muda sering lupa-lupa sudah mulai pikun dini. Nah ini yang bahaya. Apa sebabnya? Tidur badal asar, seringnya badal subuh tidur. Kebanyakan tidur. Kenapa? Makanannya instan. Dipur gitu ya. Kayak ayam broiler kan kalau dipur tidur gemuk besar. Ya. Hadirin Masa muda, kalau digunakan untuk menuntut ilmu, jadi dapat ilmu. Tapi kalau nggak mau menuntut ilmu, males-malesan, jadi lemu. Ini orang dua ilmu. bodohnya besar tapi kosmu. Eh jangan. Masa muda, masa yang Masya Allah dikatakan para ulama, Ta'allum fisihar kanak sipil hajar. Engkau belajar di waktu muda bagikan mengukir di batu. Tapi engkau belajar ketika usia tua kayak ngukir di air. Dia airnya nggak perlu pakai pahat, jari pun bisa. Tapi begitu digores hilang, gores lagi hilang, nggak ada bekasnya. Itu belajar di satwa. Mirang, ya, tapi lali. Bener-bener ya, kalau sudah tua, ini santri tulen. Metu kelalen, sih mesti kerungornya. Dengar di masjid, iya. Tapi keluar lupa lagi. Nah itu wajar, karena sudah tua kalau yang muda. Masya Allah harus tekun belajar. Seperti orang ukir di batu kan tekun sabar. Begitu dia sudah terjadi ukirannya, nggak bakal hilang. Itulah belajar di waktu muda. Manfaatkan. Ya, karena sungguh Allah sangat mencintai orang yang menghabiskan masa muda dalam taat kepada Allah. Sehingga dikatakan Rasulullah SAW termasuk tujuh golongan manusia yang kelak akan mendapatkan naungan Allah dia tidak naungan kenaungan Allah Ta'ala. Lihat hadisnya. Beliau bersabda, Sab'atun yudhilluhumullah, yawma la zilla illa zillu. Ada tujuh golongan manusia kelak Allah naungi dia. Di hari tiada naungan kenaungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di padang mahsyar. Saat manusia dikumpul. Matahari didekatkan di atas ubun-ubunnya. Seperti yang diberitakan Nabi SAW. Yuksarun nas alal ardi bayda afra'a ka fursatin naqiyya la ala li ahadin. Kalian manusia akan dikumpulkan di bumi yang putih, datar, rata, halus. Tidak ada tanda gunungnya, ah, nggak ada, pohon tidak ada, batu tidak ada. Dan matahari dekatkan di ubun-ubun kita. Terus mau kemana kita mencari perlindungan? Nah hadirin yang dimulakan Allah. Ada orang-orang yang Allah naungi, Allah lindungi. Dari tujuh golongan manusia, di antaranya beliau sebutkan syabun nasya'a fi ta'atillah. Pemuda tumbuh taat dalam taat kepada Allah. Tumbuh pemuda dalam ketaatan kepada Allah. Ingat hadirin, anak itu kan dari kita orang tua. Tidak tiba-tiba muncul moro-moro lahir. Ada yang lahirkan dan kita orang tua itu yang tanggung jawab membesarkan mendidiknya. Sehingga kalau kita inginkan anak-anak kita tumbuh dijaga dalam keadaan taat kepada Allah, perjuangan kita orang tua harus berikan kepada anak pendidikan. Kata beliau Nabi SAW, Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak itu lahir di atas fitrah. Fabawahu ayuhawidanihi au yunasiranihi Kedua orang tua itu yang berperan jadikan anaknya Yahudi, Majusi, Nasrani atau Majusi. Ini peran dari orang tua. Kalau orang tuanya mendidik dengan Islam, dengan tauhid, dengan sunnah, anak tumbuh di atas fitrah. Karena apa hadirin fitrah kita asalinya seperti yang Allah katakan dalam surat Ar-Rum ayat 30, Allah sampaikan, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha." Allah sampaikan di ayat tersebut, engkau hadapkan wajahmu pada agama Allah yang lurus. Itu fitrah Allah yang Allah ciptakan engkau manusia di atas fitrah ini, di atas Islam. Sehingga beliau katakan tadi dalam hadis, setiap anak lahir di atas fitrah, yaitu Islam. Sehingga beliau katakan orang tua ini bapak ibu yang berperan mendidiknya, apakah menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kenapa dikatakan Islam? Karena aslinya memang anak itu Islam. Lihat hal ini. Kapan perubahan generasi kita berubah dari Islam, menyimpang dari Islam, dari fitrahnya? Dikatakan dalam hadis kudsi, Allah berfirman, Inni khalaqtu ibadi hunafa'a. Ya. Fa'atathum syayatin fajtalathum antini. Aku ciptakan hambaku, kata Allah, di atas hunafa, hanif, lurus, di atas tauhid. Lalu datang syaitan menggelincirkan mereka. Itu syaitan. Berusaha. Nah kalau kita orang tua lainnya, tidak membentengi generasi kita, tidak menjaga dan mendidik mereka. Sudah hancur masa depan. Kita mau diharapkan apa? Kita sudah tua, meninggal dunia, anak kita tidak bisa ngerti agama. Hancur generasi kita. Jangan. Nah kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Tentunya orang kafir tidak ingin kebaikan bagi kita. Mereka musuh, inginnya menghancurkan. Dan tidak mungkin menghancurkan Islam mereka serta-merta. Tapi mereka bikin rusak generasi mudanya. Dengan berbagai macam cara dan media yang ada. Apalagi anak kita sekarang dihadapkan dengan kenyataan dua dunia mereka. Dunia nyata, dunia maya. Ya, dunia nyata mereka terbatas, tapi dunia maya mereka bebas. Tanpa ada batas, tidak ada sekat benua, negara. Mereka bisa lintas. Ya, walaupun mereka di kamarnya tapi dunia mereka lepas, jauh di mana entah. Ya ikhwah barakallahu fikum. Ini yang sungguh ekstra kita tentu menjaga mereka. Karena ikhwah barakallahu fikum, anak itu tergantung kita orang tua dalam mendidiknya. Ya, benerlah kalau orang tua kita dulu menamai anak itu dengan istilah apa? Putra apa putra? Ya, Iya Guru putra pangilone wujud akibat tumindaking ibulan romo itu kan anak cermin hasil didikan orang tuanya itu bahasa kita orang tua bukan hadis ini ya tapi artinya kalau yang dalam hadis tadi orang tua yang berperan mendidik anak Yahudi Nasrani atau Majusi itu bagaimana engkau mewarnainya Nah yang penting bagi kita membentengi mereka. Caranya bagaimana hadirin? Coba lihat kisah Bagaimana upaya Nabi Ibrahim membentengi anak-anaknya, generasi penerusnya. Tidak begitu saja dibiarkan tapi dikumpul mereka. Sampai Allah katakan. Wa biha Ibrahim banih ويعقوب يا بني إن الله استفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ini wasiatnya dan sampai di sini dulu pertemuannya. Insya Allah pada maghrib kita lanjutkan. Sudah maghrib ini. Sudah waktu azan. Barakallahu fikum hadirin. Insya Allah kita lanjut. Ba'dal maghrib. Subhanakallah bihamdik. asyhadu an la ilaha illa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.